Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendapatkan ampunannya. Ketahuilah bahwa neraka Allah Subhanahu wa taala itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدا للكافرين apabila mereka tidak mau kalian tidak mau melakukannya dan kalian tidak mungkin untuk melakukannya yaitu untuk membuat suatu pemisalan ayat Allah meskipun hanya satu ayat maka takutlah kalian kepada neraka di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang akan dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Demikian pula bagi orang-orang yang beriman itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun miladun shidadun la yasuna Allah ma ma yumarun jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam, sangat bengis, yang tidak memiliki perasaan ampun, kejam dan bengis, selalu taat kepada perintah Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ikhwatal iman, itulah neraka, di mana neraka ini adalah tempat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dari orang-orang kafir dan juga untuk orang-orang beriman di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan akidah al-sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang-orang yang bertauhid apabila mereka melakukan dosa-dosa besar selama dia matinya bertauhid dan dia memiliki dosa-dosa yang belum bertobat kepada Allah maka dia berada di bawah kehendak Allah tahta masyiatillah apabila Allah menghendaki untuk mengampuninya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya dan apabila Allah menghendakinya Allah akan masukkan ke dalam neraka dengan keadilannya maka itulah akidah sunnah sebagaimana perkataan Imam At-Tuhawi dalam Al-Aqidah Tuhawiyah beliau mengatakan ini merupakan akidah sunnah wa ahlul kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil nar la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun bahwa orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka masuk ke dalam neraka namun mereka tidak kekal di dalamnya apabila mereka mati dan dalam keadaan bertauhid wa illam yakunu taibin Meskipun mereka juga belum bertobat. Ba'da annakullah arifin wa hum fi masyatihi wa hukmi. Dan mereka seandainya belum bertobat setelah dia setelah mereka bertemu dengan Allah maka mereka berada di bawah kehendak Allah dan di bawah hukum Allah. Insya'a ghafara lahum wa'afa'anhum bifadlih. Apabila Allah menghendaki mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan keutamaannya كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa pada ayat 48 dan 116 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian Al-Imam Matahawi menjadikan syahid dari bagian ayat ini, akhir ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa in Allah dzabahum finnar bi'adlih thumma yukhrijuhum minha bi Dan Allah kalau berkehendak akan mengazab mereka di dalam api neraka apabila Allah menghendakinya dengan keadilan Allah kemudian akan mengeluarkan mereka dengan rahmatnya termasuk juga wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atih dan juga dengan syafaatnya orang-orang yang bisa diberikan memberikan syafaat atas ridho dan izin Allah dari orang-orang yang taat. Summa yab'atsuhum ila jannatih kemudian dipindahkan kepada surganya wa dzalika bi anna Allah taala tawalla ahla ma'rifatih wa lam yaj'alhum fid darain ka ahli ka ahli nakaratihi demikian yang demikian karena Allah subhanahu wa taala yaitu menguasai orang-orang yang mm, marifat kepadanya dan tidak menjadikan mereka di dua tempat sebagaimana yaitu orang-orang yang mengingkarinya. Ya. <coughs> Dengar wajah dimanapun anda berada, perhatikan akidah sunnah ini. Apabila orang itu mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, maka tempatnya adalah neraka selama-lamanya. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yukbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. wala istadabih ulaika lahum azabun alim wa malahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati sementara matinya dalam keadaan kafir maka tidak akan pernah diterima di antara dari mereka yaitu meskipun di apa ditebus dengan emas sebesar bumi. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih dan tidak ada bagi mereka yaitu penolong. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan keislaman kita. Jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan keimanan kita. Di antaranya kesyirikan, di antaranya memperolok-olok ayat-ayat Allah itu bisa menggugurkan Islam seseorang dan kalau orang menyadari akan perbuatannya seperti itu dan masih dalam keadaan begitu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka terancam keluar dari agama Islam. Dan kalau orang sudah dinyatakan keluar dari agama Islam, maka ancamannya adalah api neraka selama-lamanya. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? Maka tidak ada alasan. Kalian telah keluar dari agama Islam, telah kafir, telah kalian beriman. Terancam dengan ayat seperti ini. Oleh karena itu, jauhi perbuatan yang bisa menggugurkan keimanan dan bisa menggugurkan keislaman kita. Karena ancamannya adalah neraka selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari surut dari keislaman. Ya, tidak sebagaimana akidah al-khawarij, orang-orang khawarij yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam mukhallad fil finnar, khalidan finnar. Kekal di dalam api neraka selama-lamanya. sunnah tidak demikian. Karena apa? Karena banyaknya nas-nas yang ada dan sunnah kelebihan mereka, keunggulan mereka dibandingkan firqah-firqah yang lainnya. Bahwa mereka mengumpulkan nas, jam'ul adillah, jam'ul nusus, mengumpulkan semua nas, kemudian dipahami, dilakukan semuanya. Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman, Ya bena Adam, Ya bena Adam, لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة رواه الترمذي Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa seluruh bumi, lalu kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Difahami dari hadis ini, hadis kudsi ini yang mulia ini, bahwa orang yang melakukan dosa besar, sebesar apapun, bahkan sebesar bumi ini, kalau dia tidak menyekutukan Allah, Allah akan memberikan ampunan seakan langsung dimasukkan ke dalam sorga. Namun di dalam ayat yang lain atau hadis yang lain Nabi SAW bersabda Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih memiliki keimanan meskipun seberapa biji dzarrah dari api neraka. Oleh karena itu, Kedua hadis ini tidak bertentangan. Yang tadi mengatakan seakan-akan langsung ke surga, yang lain seakan-akan masuk neraka kemudian dikeluarkan lagi. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi penengah adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah, kalau Allah menghendaki orang tersebut belum bertobat mati dengan membawa dosa-dosa besar dan dia min ahlil kiblah dari kaum muslimin yang tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kalau Allah berkehendak masuklah dia langsung ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dimasukkan ke dalam neraka yaitu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah janganlah seorang di antara kita mengatakan tidak apa-apa kalau begitu yang penting nanti bisa kembali ke dalam surga. Ketahui bahwa siksa neraka yang paling ringan adalah ditaruh sandal di telapak kaki terompah dari api neraka, maka otak kita akan menguap. Wal billah. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Kita mohon kepada Allah agar sam jangan sampai kita mencium bau neraka, apalagi masuk ke dalamnya. Kita mohon kepada Allah ampunannya. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada kita dan kita bertobat kepada Allah. Meskipun barangkali amalan kita ini tidak ada bandingannya. Namun kita berharap ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang masukkan kita bukan amal. Yang masukkan orang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Yang masukkan orang ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yunjia ahadakum amaluhu rawal Bukhari. Tidak akan menyelamatkan seorang di antara kalian amalnya. Ya. Adapun di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diberikan kepada kalian disebabkan amal-amal perbuatan kalian. Amal hanya sebab. Wal musabbib huwa Allah dan musabbibnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang bisa masuk surga eh, dan bisa beramal karena rahmat Allah bahkan dengan nas sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudkhilu ahlal jannatil jannata yudkhilu man syaa bi rahmatih Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahli surga ke dalam surga memasukkan orang yang dia kendaki dengan rahmatnya dengan rahmatnya dan bagi mereka yang memiliki perbuatan-perbuatan dosa setelah mengetahui bagaimana akidah al-sunnah wal dalam hal ini bahwa bagi mereka yang berbuat dosa besar belum mohon ampun kepada Allah banyak kaum muslimin yang masih menjawab apakah orang yang melakukan dosa besar belum minta ampun kepada Allah dan dia mati, matinya dalam keadaan bertauhid, apakah dia dimasukkan ke dalam neraka disiksa dahulu ataukah dia langsung dimasukkan ke dalam surga? Banyak dan masih banyak dari dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan dia masuk ke dalam neraka disiksa terlebih dahulu. Maka pendapat dan anggapan semacam ini tidak benar, tidak sesuai dengan akidah sunnah. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam hawi bahwa orang-orang dari kalangan Ahlul Qiblah, orang-orang dari kalangan Ahlul Tauhid yang mengesahkan Allah mati dalam keadaan mengesahkan Allah, kemudian dia mati memiliki dosa besar belum bertobat, maka dia berada di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak, maka dimasukkan ke dalam surga sebagaimana hadis hadis kursi tadi. Ya benar Adam, Lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani latus latus la tusrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula rawahu Tirmizi. Wakala hadisul hasanun gharib. Namun demikian ketahuilah kalau Allah berkehendak dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilannya meskipun nanti dikeluarkan lagi ingat bagaimana api neraka bagaimana sifat-sifat neraka ketahuilah Allah berfirman innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami yang kufur terhadap ayat-ayat kami maka akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha ketika sudah pulih kembali kulit-kulit mereka Ya. Tapi kalau mereka sudah hancur, maksudnya kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadukul azab agar mereka agar mereka merasakan azab. Ya. Selalu berulang-ulang semacam itu. Makanannya, minumannya bermacam-macam dari timah, ya. kemudian juga dari racun-racun, dari nanah dan lain sebagainya maka hendaklah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita memperhatikan perkara-perkara tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Memang benar kalau orang yang beriman selama masih ada keimanannya di dalam hatinya, insya Allah Allah akan tidak akan membuatnya kekal di dalam api neraka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yudkhilu ahlal jannati al-jannata yudkhilu man syaa bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan nari an-nara thumma yaqul انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حماما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملكوية رواه مسلم Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ahli surga ke dalam surga. Memasukkan bagi siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, perhatikanlah kalian kepada para malaikat. Siapa saja yang kalian dapatkan dalam hati neraka, di hatinya ada keimanan, meskipun sebesar biji khardal, ya, yang kecil, maka keluarkan. Lalu dikeluarkanlah mereka ya dari api neraka hamaman seperti arang karena memang sudah terbakar intahasu kemudian dilemparkan ke nahr hayah yaitu sungai kehidupan dan tumbuh mereka di dalamnya sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dihempas oleh buih ya kuning kecil-kecil seperti itu ini menunjukkan bahwa ahlul kiblah orang yang beriman kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan membawa manfaat baginya. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis disebutkan yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah fayunshar lahu tis'ah wa tis'una sijillan kullu sijillin minha mudda al-basar thumma yuqal atunkir min hadha shay'an aw dhalamaka كتبت الحافظون la ya Rab. رب فيقال أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال هو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ورواه أحمد وصحح الألباني في الصحيحة akan dipanggil seorang dan antara umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat di depan para makhluk kemudian dilemparkan padanya 99 catatan amal dan masing-masing catatan amal itu sepanjang mata, mata memandang. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dan catatan amal itu? Apakah ya, para malaikat yang mencatat amal itu telah mendolimimu? Maka orang ini menjawab tidak ya, ya tidak ya Rob. Ya. Kemudian ditanya lagi apakah kamu punya alasan atau punya kebaikan? Maka orang ini juga mengatakan tidak ya Rob. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, "Fayuqal bala." Benar, sesungguhnya engkau innalaka indana hasanah. Di sisi kami engkau memiliki kebaikan dan hari ini ya, engkau tidak akan ditolimi Lalu dikeluarkan baginya kartu di toko yang di dalam kartu tersebut tertulis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu orang ini mengatakan, "Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku. Ya. Apa bandingannya antara kartu ini dengan catatan-catatan yang penuh dengan kejelekan? 99 catatan itu penuh dengan kejelekan. Setiap buku catatan ya, itu sepanjang mata memandang. Ada 99 yang semuanya penuh dengan kejelekan. Cuman ada satu kartu yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian orang ini apa perbandingannya antara dengan antara kartu ini dengan catatan yang penuh dengan kejelekan engkau tidak akan didolimi didolimi innaka la tudram engkau tidak akan didolimi lalu diletakkan 99 catatan tersebut catatan amal yang buruk ya dalam satu kifah yaitu anak timbangan, kemudian yang lebih demikian pula maka yang lebih berat adalah al-bitokoh tadi yaitu kartu yang terdapat di dalamnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis bahwa Islam akan hilang seperti hilangnya sedikit demi sedikit seperti hilangnya yaitu uh, bordir yang ada pada baju sehingga tertinggallah orang tua ajuz dan dia mengatakan eh, dia tidak mengenal sholat, tidak mengenal haji, tidak mengenal sholat, tidak mengenal haji, tidak mengenal zakat, tidak mengenal yang lainnya. Kecuali yang kami dapatkan dari ayat kami yaitu kalimat la ilaha illallah kami mengucapkannya. Maka kata sholat itu tidak akan membawa manfaat ya, tidak akan menyelamatkan mereka sampai tiga kali mengatakannya kepada Hudzaifah lalu Hudzaifah setelah ketiga kalinya ya mengatakan tunjihim ya so, ya sulah ya solah akan menyelamatkan mereka wahai solah dari api neraka ini merupakan nas nas dari seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Di mana dijelaskan dalam hadis yang lain akan dikeluarkan dari api neraka dan tidak kekal di dalamnya. Menunjukkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Terlepas dari perbedaan antar ulama yang mengatakan bahwa orang yang sholat dosa besar mengeluarkan dari dia dari darah Islam dan dikatakan kafir maka dalam hal ini Allah alam bisawab yang rojih adalah dan saya mengambil pendapat ini bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dengan nas dari Hudzaifah bin Yaman sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga dengan hadis hadis di toko ini maka itu akan menyelamatkannya meskipun masuk ke dalam neraka maka tidak akan kekal dan kalau Allah menghendaki disebabkan sebab-sebab yang lain diantaranya mungkin musibah yang dia alami atau syafaat ya dari makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi maka bisa jadi dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian, ayolah ikhwah, perhatikan janganlah kita meremehkan karena memang kita tidak tahu bagaimana api neraka, apakah kita selamat darinya atau masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang beriman, maka hendaknya kita harus menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari batu dan dari dan manusia. Ya. Kemudian oleh kuah, pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Ketahuilah ada beberapa nas baik dari hadis maupun dari Al-Quran yang menunjukkan siksa yang akan dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa nanti di api neraka. Yang pertama adalah uqubatu ahlil bidah wal ahwa. Akibat perbuatan dosa ahlul bid'ah dan al ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Muawiyah radhiyallahu taala an, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhihi millah ستفترق على ثلاث وسبعين ستان وسبعون في النار Wahidah fil jannah al jamaah. Ingatlah sesungguhnya orang sebelum kalian dari alkitab berpecah belah menjadi 72 golongan, 72 milah dan milah ini umat ini agama Islam ini akan pecah menjadi 73 72 berada di dalam api neraka dan yang satu di dalam surga yaitu al-jamaah dan lewat yang lain al-jamaah ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi Dimaksud dengan al-jamaah adalah ma'ana alai al-yaum wa ashabi, yaitu aku dan apa yang ada di atasnya berserta dengan para sahabatku yaitu bagaimana cara beragama yang aku tempuh dan ditempuh oleh para sahabatku itulah yang dimaksud dengan dengan al jamaah ya Al-Imam Syatibi mengatakan kullu hafin lawahidah di infadul wa'id zahiran wa yabqa al-khulud wa adami maskutan an fala dalila fi ala syai' mimma ratna dalam firman dalam sabda Nabi bahwa semuanya berada di dalam neraka kecuali satu, ini menunjukkan ya adanya al-wa'id. Ya, adanya ancaman. Adapun kekal dan tidaknya tidak diucapkan di sini dan selama dia min ahlul kiblah ya, bagi ahli sunnah maka tidak akan kekal di dalamnya dan ancaman neraka ini sebuah ancaman namun apakah dimasukkan ke dalam neraka dan tidak tentunya kita tidak bisa mentakyin ya dan tidak boleh mengatakan secara khusus kepada perorangan bahwa dia berada di dalam neraka karena melakukan perbuatan ini dan itu tidak boleh. Ya. Bahwa dia tidak bisa masuk surga. Jangan salah paham ya, ketika dikatakan bahwa perbuatan bid'ah terancam dalam neraka, tentunya ya tidak kita mengatakan bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka. Tidak boleh. Karena mentakin sesuatu eh, atau mengatakan perorangan ya itu tidak dibenarkan dan bukan caranya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun secara umum barang siapa melakukan perbuatan bid'ah, setiap bid'ah sesat dan tempatnya di dalam neraka, ya, maka ini adalah sebuah al-wa'id yaitu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syaikh al dalam syarah al qidah atau Hawiyah bahwa orang yang berbuat bid'ah itu nanti tidak akan bisa uh, apa namanya minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Uh, Nabi SAW bersabda, wa ana uh, eh, farutuhum alil haud. Aku nanti akan mendahului mereka untuk minum al haud di telaga. Fal yazadan fal yazadan rijal an haudi kama yadadul ba'ir abdal maka akan dihalau orang-orang ya dari dari telagaku sebagaimana uh, terhalaunya yaitu onta yang yang tersesat nadihim ala halumma ala halumma fa yuqalu badalu ba'da faqulu fasukan fasukan fasukan ya maka kami panggil mereka ala halumma ala halumma dikatakan mereka telah berupaya setelahmu maka aku katakan berikan minum berikan minum berikan minum maka di sini kenapa ada beberapa orang yang dihalau dari telaga Nabi ini menunjukkan itulah umat Nabi Muhammad karena mereka dikenal dengan at-tahjil yaitu eh, bekas-bekas uh, wudhunya ya namun mereka dihalau dari telaga itu karena apa karena mereka tidak menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya فحرموا من الورود على حوضه يوم القيامة ya, لأنهم أرادوا أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم mereka itu dihalau dari telaga Nabi karena apa? Karena mereka tidak mau bertemasuk kepada sunnah ya, sehingga dihalau dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Soleh bin Abdul Aziz al dalam Syarah Al-Aqidah Al-Tuhawiyah. Oleh karena itu kepada para jemaah, kepada saudaraku kaum muslimin yang mendengarkan radio ini dan juga sampaikan kepada saudara-saudara yang lain karena cinta kita kepada kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi Gak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Maka hati-hatilah terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah perkara-perkara yang baru iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah hati-hati terhadap perkara yang baru karena itu merupakan bid'ah ya fa inna kullal bid'atin dalalah setiap kebid'ahan sesat setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka dan bahkan ya sebelumnya dia tidak akan bisa minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas oleh para ulama mereka karena tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi, justru sebaliknya. Meninggalkan sunnah Nabi bertermasuk kepada perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dengan banyak berbagai macam alasan, ya, hal ini terjadi juga pada zaman tabi'in, kibar tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib, ada seorang yang sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, lalu ditegur oleh Said bin Musayyib dan orang ini marah. Apa jawabannya? Apakah Allah akan mengazabku karena sholat? Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani dan kitab ah, kitabnya ah, Ahkamul Janaiz. Ini menunjukkan, ini merupakan nas, ya, menunjukkan bahwa dari zaman ke zaman itu orang senantiasa akan mengatakan apakah aku akan diazab oleh Allah karena sholat yang lain mengatakan apakah aku akan diazab oleh Allah karena baca Quran apakah aku diazab oleh Allah karena puasa apakah aku diazab oleh Allah karena sholat apakah aku diazab oleh Allah karena baca sholawat apa kata Sa'id Musayyib oh tidak tapi Allah mengazabmu karena menyelisihi sunnah dan di antara azab yang akan dialami dari kiamat nanti ya akan dihalau dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya jangan sampai salah memahami ini. Kami tidak mengatakan perorangan atau perkelompok. Kita katakan secara umum dan ini siapa saja berlaku pada siapa saja. Siapapun orang yang tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpaling dari sunnah Nabi, kemudian mengambil perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara bid'ah, maka terancam ya tidak akan bisa meminum tenaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya sebelum dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan derajatnya dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peganglah sunnah Rasulullah di mana sunnah Rasulullah SAW ini sebagai pemersatu umat. Kalau umat ingin bersatu, maka hendaklah bersatu di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut dengan sunnah Rasulullah adalah apa yang dibawa oleh Nabi, ya. yaitu al-Islam itu sendiri, semuanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ وَإِيَّاكُمْ bin nawajid wa iyyakum ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار Orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan perselisihan itu terjadi. Beliau memberikan jalan keluar, beliau memberikan solusi, yaitu dengan apa? Fa'alaikum bisunnati Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiin dan sunnah khulafa rasyidin yang dapat petunjuk tamassaku biha peganglah berpegang teguhlah kepadanya ya wa iya tamassaku biha waktu atu 'alaiha bin nawajib dan gigitlah dengan gigi geraham dan hati-hati dari perkara yang baru karena perkara yang baru adalah tidak nah maka di sini di antara perbuatan yang akan dialami nanti di neraka adalah kepada bidah wal ahwa. Ya. Orang-orang yang suka melakukan perbuatan bidah dihalau sebelum sebelumnya yaitu dari kiamat dari telaga nabi dan juga akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan derajatnya dan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, tidak bermaksud bahwa mentakin atau langsung memfonis perorangan-perorangan bahwa fulan dan fulan tidak. Ya. Ini adalah berlaku untuk umum dan bagi siapa saja, bagi siapa saja. Sehingga jangan salah paham. Karena apa? Karena pelaku pelaku bidah, ya pada hakikatnya adalah menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat kepada agama ini, berkhianat kepada risalah ini, dan ini merupakan tuduhan yang sangat besar, tuduhan yang sangat keji. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad khana risalah." Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah dan menganggap itu baik, ya, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini mengkhianati risalah ini mengkhianati agama ini, tidak menyampaikan semuanya, sehingga perlu ditambahkan dan perlu dikurangi. Ketika sudah menambahkan, bukankah ini baik? Maka ingatlah bagaimana perkataan Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Manis istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap perbuatan baik, padahal tidak diajarkan oleh nabinya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Dan perkataan beliau sesuai dengan firman Allah am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'zam bihillah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ya. dan seseorang yang melakukan atau membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosa yang lain makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan Inna Allah hajabat taubat sahibil bid'ah hatta yad'aha bahwa Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah SWT menutup pintu tobat ya, bagi orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sufyan As'ari mengatakan ya bahwa al-ma'siyah ahabbu ila iblis min al-bid'ah. Perbuatan maksiat itu lebih disukai, perbuatan maksiat lebih disukai iblis daripada perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat itu tahu dan sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sehingga harapan untuk bertobat besar. Namun bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut ya selalu mengatakan ini baik, ya ini baik, Ya. Dan kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Maka Abdul bin Mas'ud menjawabnya, "Kamin muridin lil khair lan yusiba." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak tidak sampai. Oleh karena itu kepada para jemaah sekalian, kaum muslimin, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud macam-macam dari seruan ini kecuali mengajak bagaimana kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah dengan sebenarnya karena Allah juga berfirman qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum katakanlah wahai Muhammad yaitu dalam surat uh, Al-Imran ayat ke-31 katakanlah Muhammad apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku ikuti caraku ya ikuti cara Nabi dalam mencintai Allah dalam baca selawat, dalam sholat, dalam baca Quran, semuanya Nabi sudah menyampaikan cara-caranya. Bahkan dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta Rasul semuanya ikuti cara Nabi. Sehingga apa jawabannya setelah ada perintah itu? Yuhibbukumullah. Jawabul amr yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Kalau kita itu dalam cara mencintai Nabi uh, mencintai Allah seperti cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al Hasan Al Basir rahimahullah taala mengatakan orang yang mengatakan cinta kepada Allah maknanya adalah berbuat ibadah, melakukan ini dan itu. Maka diuji dengan ayat ini. Jadi Ibnu Katsir mengatakan apa? Orang yang mengatakan cinta kepada Allah namun tidak sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maknanya orang beribadah tidak sesuai dengan cara-cara Nabi Muhammad SAW, maka ketahui orang yang menyimpan kita seperti itu adalah berdusta tidak sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang mencintai Nabi dengan sebenarnya, mencintai Allah dengan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa minum telaga Nabi dikarenakan termasuk bisunnatihi bisunnatih sallallahu alaihi wasallam minum telaga Nabi disebabkan berpegang teguh kepada sunnahnya dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah demikian selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk berikutnya kami kembalikan kepada al akh Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala Fadil Umar Nah Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi yang antum sampaikan Ustaz. Barakallahu fiq dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kami dapatkan dari pembahasan di sore hari ini. Dan selanjutnya para pendengar, kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya lebih jauh dan lebih dalam dari pembahasan materi di sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan ke dalam sesi soal jawab Ustaz. Ya. Nah, baik para pendengar semuanya, kita akan lanjutkan sesi soal jawab setelah jeda berikut ini. Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجع Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua, kita sudah simak bersama pemaparan yang dijelaskan oleh Al Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan tentang akibat perbuatan maksiat yang akan diterima oleh seseorang di akhir kiamat kelak dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya seputar materi yang beliau sampaikan di sore hari ini untuk yang pertama Ustaz kami akan angkat tiga pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu Ustaz nah, untuk yang pertama Ustaz yaitu dari uh, eh, Umu Haya di Bekasi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, kadang kami bingung karena begitu banyaknya bid'ah. Bid'ah yang seperti apa dan bagaimanakah cara mengetahui bahwa perbuatan itu adalah bid'ah? Karena kami benar-benar orang awam dan tidak tahu hal tersebut dan kami takut sekali terjemus sedang kami tidak tahu atau tidak menyadarinya. Terima kasih Ustadz dan mohon dijelaskan. Silakan Ustadz. Iya. Memang yang menunjukkan kita ke jalan surga adalah ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah tunjukkan, mudahkan ke dalam ke menuju surga. Maka di sini dengan ilmu, ya, tidak boleh kita memudah-mudahkan untuk mengatakan perkara itu bid'ah dan tidak bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya ilmu usul usulul bidah ya sehingga kita harus juga hati-hati dalam masalah itu ya apalagi mengatakan seseorang sebagai ahlul bidah baru ngaji sudah membid'ahkan sana sini maka ini lebih berbahaya lagi ya di samping juga apa namanya kembali kepadanya perkara itu ya dan juga di masyarakat akan banyak timbul gesekan maka dengan cara apa untuk dengan cara ngaji, datang ke majelis ilmu ketika mendapatkan perkara-perkara kemudian menanyakan kepada yang mengajarnya di situ, ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan hati-hati. Wala takfu ma laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu rasulah ya. Janganlah kau berpendapat, berbicara tanpa ilmu, karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan mudah-mudah untuk mengatakan sesuatu ya yang kita belum tahu ilmunya. Maka bertanya lebih dahulu. Bertanya lebih dahulu fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Ya. Namun kalau kita sudah mengetahui definisinya, ya, kemudian menerapkannya itu lebih berhati-hati. Apalagi belum tahu definisinya apa itu bid'ah. Ya, bid'ah adalah perkara yang tidak diajar dilakukan Nabi, yaitu satu perkara ya yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya yang tidak diajarkan Nabi ya dan Nabi mungkin untuk melakukannya tapi tidak melakukannya itulah perbuatan perbuatan bid'ah secara istilah secara bahasa adalah asyai uh, eh, apa namanya al uh, eh, sesuatu ya yang tidak ada contoh ala ghairi misalin sabik. Tidak ada contoh sebelumnya. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Mungkin juga bagi orang awam Ustaz ketika ada satu perkara yang ibadah yang diperintahkan oleh seseorang ketika dia tidak tahu bersikap diam dan tidak membidahkan mungkin seperti itu Ustaz ya. Iya. Hmm. Jadi kalau tidak tahu ya, maka diam. Dan cari tahu. Hmm. Itulah hmm. yang selamat maka kalau belum tahu jangan sampai kita langsung ber, bersikap hmm. karena tidak boleh namanya tidak tahu hmm. Makanya kita ketika melihat kemungkaran, ya karena tahu, melihat dengan mata. Bahkan Al-Imam uh, Muhammad bin Sulaimin benar-benar itu mungkar, bukan perkara khilaf dan para ulama dan seterusnya. Sehingga harus diingkari. Man ra'a minkum mungkaron. Yaitu melihatnya dengan mata dan melihat dengan ilmu bahwa itu kemungkaran. Ya, demikian. Karena kalau tidak tidak tahu, ya kemudian kita bersikap maka akan berbahaya dan ingat satu kaidah yang disampaikan oleh Syaikh bin Abdul Aziz al Syeikh satu kaidah yang sangat indah yaitu beliau mengatakan ida taghayyaratil ahwal wa daratil fitan fa alayka birrifqi wal hilmi wa ta'anni wa la tata'ajjal ya apabila timbul perubahan ada perubahan keadaan timbul fitnah maka wajib bagimu menghadapinya dengan dengan lembut dengan sabar ya dan pelan-pelan jangan terburu-buru jangan terburu-buru untuk menghukumi perkara kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi ya menghukumi sesuatu itu bagian dari tasawur dia yaitu bagian dari cara pandangnya kalau cara pandangnya keliru, maka hukumnya akan keliru. Ketika melihat perkara salah, maka natijah hasil akhirnya salah. Dan kalau hasil akhir salah, karena dibangun di atas kerangka berpikir yang salah, cara pandang yang keliru, ya tentunya ini akan menimbulkan sesuatu dan pasti itu. Ya, Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, yang selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kedua dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seperti yang Ustadz katakan bahwa sunnah mempersatukan umat, Lalu mengapa banyak kelompok yang mengusung sunnah tapi tidak mau bersatu dengan pengusung sunnah lainnya? Dari Ummu Azizah di Bogor dan juga saya pertanyaan lainnya, apakah eh, yang semakna? Apakah hal itu semua disebabkan karena mereka yang mengusung sunnah hanya sebatas uh, perkataan saja ataukah memang mereka benar-benar mengusungkan sunnah? Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita benar-benar akan mengusung sunnah Gitu ya maka tidak akan ada yang namanya furqah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ya wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah jangan bercerai-berai ya pertanyaannya apakah masing-masing orang itu benar-benar mengusung sunnah sebab kalau benar-benar dia mengusung sunnah maka tidak akan seperti itu ya oleh karena itu e, bagi kita ya tentunya tidak akan membuat ciut hati dengan adanya semacam itu ya justru kita lebih bersemangat untuk kita bersama ya, dan bersatu untuk terdak di atas sunnah bersatu di bawah naungan sunnah karena memang sunnah ini akan menyatukan orang menyatukan kita kalau tidak ya tidak mungkin ya tidak bersatu pasti di situ ada sesuatu yang menyelisihi tidak mungkin pasti ada sesuatu yang yang menyelisihi ya dan itu perlu dicari perlu diteliti ya perlu kita cari misalkan orang sudah sama-sama mendengar-dengungkan dakwah as-salafiyah mendengar-dengungkan dakwah sunnah tapi dia memberontak kepada pemerintah maka ketahuilah ya bukan itu bukan cara ahlu sunnah ya maka orang mengatakan saya sunnah sebagaimana penyair mengatakan kullun yadda'i bi annahu waslan bi annahu waslan waslan bilaila walaila la tukiru bidzat setiap orang ngaku kenal dengan Laila, tapi Laila tidak kenal dengan dia. Maka hal ini ucapan ya memang perlu, tapi perbuatan yang paling penting. Sesuaikah ucapan pernyataan kita bahwa saya mengajak kepada sunnah, saya mengajak kepada ahlu sunnah, tapi berontak kepada pemerintah. Bagaimana? Mengajak kepada ahlu sunnah, kepada sunnah, tapi menyerukan apa membeber-beberkan keburukan-keburukan penguasa di depan orang banyak menyuruh kepada sunnah, alus sunnah, ya. Tapi mengatakan ketika baca sholawat berdiri Rasul datang, maka semua ucapan boleh. Tapi bagaimana prakteknya? Ya, bagaimana prakteknya? Dan namanya persatuan al-jamaah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ya, al-jamaah ma wafaqul haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah adalah sesuainya di atas kebenaran meskipun satu orang. Ya, Meskipun satu orang kalau sudah atas benaran disebut al-jamaah, yaitu persatuan al-jamaah. Namun betapa ironinya kalau sama-sama diserukan kemudian orangnya berselisih. Ya, maka di sini kembalikan antara perbuatan dengan pernyataan sesuai sesuaikah atau tidak ya orang bisa saja mengatakan saya bisa saja mengatakan mengajak kepada sunnah mengajak kepada ahlu sunnah wal jamaah apakah prinsip-prinsip akidah dalam memahami akidah, memahami agama Islam, ya, sesuaikan dengan prinsip al-sunnah atau tidak, maka itu perlu pembuktian antara ucapan dan perbuatan demikian. Allahumma a'lam. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari pesan singkat kembali dari Sastra di Pasar Minggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah maukif alu sunnah terhadap alu bid'ah Ustadz? Apakah dikatakan kafir, fasik atau munafik? Ataukah bisa disebut dengan togut karena telah menganggap, telah membuat syariat baru? Silakan Ustadz. Ya tidak bisa langsung mengatakan seperti itu ya bahwa uh, sebagaimana juga disebut oleh al, al Baghdadi ya dalam kitab Al Farqu al, Firab ya bahwa di situ terancam dengan neraka ya maka itu tidak tidak kekal di dalamnya. Ya. Allah alam kecuali beberapa yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya seperti uh, Rafidhah ya dan yang lain ya maka tidak seperti itu ya jangan mudah-mudah untuk menghakimi seperti itu jangan mudah-mudah ini adalah peringatan bagi kita agar menjauhi perbuatan tersebut ya agar menjauhi perbuatan tersebut. Demikian Umar. Ya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita akan angkat dari penelpon kita Ustaz yang pertama dengan Umudita di Cijantung. Di Cidantung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf. Uh, saya mau nanya nggak sesuai dengan tema. Saya cuma mau nanya hmm, gimana kalau misalkan seorang ibu itu itu mau apa sih hmm, istilahnya dia saya diangkat jadi ibu jadi jadi anak angkat terus ibu <laughs> saya itu seorang wanita malam gitu terus apa saya bisa maaf apakah saya harus memaafkannya karena dia tidak mendidik saya dari kecil atau istilahnya membuang <laughs> saya terus ganjaran apa jika saya mengangkat ibu saya itu itu dari wanita Malang. Itu aja makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Iya, tentunya ibu tetap ibu ya. Dan kalau emang itu ibu angkat ya dia sudah memelihara Anda sejak kecil ya maka tetap berbuat baik. Dan diantara perbuatan baik yang sangat mulia untuknya adalah mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah ya agar keluar dari perbuatan yang salah tadi dan di samping itu juga ya mendekati dengan nasihat yang baik ya sebab apa apapun yang dilakukan oleh orang tua sampai-sampai kalau menyuruh kita untuk berbuat syirik maka maka kita tetap harus berbuat baik padanya meskipun tidak harus minta atina ya wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kalau keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah maka jangan taati dan tetap bergaul dengan baik ya dalam kehidupan dunia dengan keduanya. Apalagi di bawah kesyirikan, perbuatan dosa yang lain. Maka tidak menafikan untuk tidak menafikan atau tidak menolak untuk tetap kita berbuat baik padanya dan perbuatan baik padanya yang paling baik adalah mendoakan dan memberikan nasihat dengan cara yang santun demikianlah. Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya kembali dari penelpon kita di Karawang dengan Umu Thabit. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ustaz, uh, eh, saya sebenarnya mau tanya seperti ini gitu ya. Uh, sekarang kan saya sedang hamil 4 bulan gitu ya, Dok. Terus uh, selama hamil dari dua bulan itu saya pendarahan terus gitu. Terus kata dokter, uh, kalau menurut kedokteran seharusnya janin yang ada dalam bersalahin sayang itu harusnya diangkat gitu ya. Tapi uh, saya tetap bertahan karena bayinya ini sampai sekarang masih hidup gitu, masih hidup. Tapi uh, setiap hari saya tuh terus terusan pakai pembalut sama seperti layaknya seorang wanita yang sedang head gitu. Ya pertanyaannya umum mungkin langsung ke pertanyaan yang saya mau tanyakan uh, apa yang mesti saya lakukan gitu. So, uh, soalnya dokter itu mengasih saya dua pilihan, dua opsi apa mau diangkat atau misalnya mau diteruskan. Saya sih pengennya diteruskan, tapi kata dokter khawatirnya kalau misalnya diteruskan itu nanti berpengaruh ke saya gitu sebagai ibu iya. karena kondisinya tuh emang udah rawan banget gitu. Tapi kalau seandainya saya ngambil keputusan diambil, saya takutnya saya mendahului, mendahului takdir gitu. Hmm. Yeah. Iya. Uh, iya. takdir yeah. takdir. Yeah. Yeah. Saya minta saran dari ya. Iya, iya Mas Habib. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, melihat dari eh, dohirnya selalu pendarahan, maka itu uh, saran dokter tersebut mendekati yang benar. Tapi untuk bisa lebih meyakinkan harus lihat mungkin dengan second opinion ya. Jadi kepada tanya kepada dokter yang lain kalau memang sudah dari dokter yang sikoh dari sisi keilmuannya dan agamanya maka nggak ada masalah ya sebab apa itu daruratu tubihul mahdurat dan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh ya memang menggugurkan kandungan tidak boleh hukumnya tidak boleh la taqtulu auladakum khasyata imla dan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin misalkan ya tidak boleh tapi dalam keadaan darurat ya di mana kalau dibiarkan akan me membahayakan si ibu atau membahayakan si janin, maka dalam keadaan darurat ya, maka boleh darurat itu tubihul mahdurat. Ya, kaidah fikih yang mengatakan dalam keadaan darurat itu boleh ya uh, sesuatu tidak boleh. Apa definisinya darurat itu? Disebut oleh Syekh Tadahan dalam Al-Qawaid al ya, ya Al-Kubra matafar Anha yaitu yang membahayakan ya membawa membahayakan jiwa atau membahayakan anggota badan Nah, itu. Dan ini yang menentukan tentunya karena masalah kandungan harus kepada yang ahlinya. Ini demikian, ya. Dan yang paling penting di sini ya si penanya tetap menjalankan sholat ya demikian Pak. Nah Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya mm, dari penelpon kita yang ketiga Ustaz dengan Ibu Tingki di Kebagusan. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Eh, gini Pak, saya saya itu kan menjalankan bisnis kue. Nah, saya tahu kalau merayakan ulang tahun itu kan apa ya bid'ah ya Pak Ustadz ya. Uh, kalau mamanya saya menerima order uh, pembuatan apa apa order untuk kue ulang tahun gitu boleh nggak Pak Ustadz? Iya cukup pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya ini pertanyaan yang sungguh apa namanya berani dalam pengertian untuk menjaga bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala zadakillah ya hirson ini semoga Allah menambah semangat kepada ibu yang bertanya karena ini berkaitan dengan bisnisnya ya e, kalau kita lihat hmm. ayat firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan bekerja sama dalam masalah dosa dan permusuhan. Maka di sini kalau memang tahu ya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar ya masuk ke dalam ini. Tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan ya. Kecuali tidak tahu. Ya, masalah ini memang sangat berat ya. Dan kita juga nggak mungkin bisa satu-satu untuk apa untuk apa ya Allah alam ya masuk ke dalam ayat itu nah. demikian Umar ya. dan semoga nanti Allah ganti yang lebih baik set ya, ya ketika kalau kita mm hmm mau menolong agama Allah pasti intan surullah yang surkum musabit agamatum kalau kalian menolong agama Allah pasti akan ditolong dan dikokokkan mm kedudukanmu demikian nah Ustaz Baik Ustaz, uh, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari pertemuan kita di sore hari ini Ustaz dari pesan ya. singkat Ustaz. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menanggapi satu pendapat dan juga pernyataan bahwasanya ada orang yang mengatakan bid'ah itu lebih baik daripada kebenaran demi mempertahankan ukhuwah? Dan bagaimanakah kalau kita dipaksa untuk mengikuti bid'ah? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan Ustaz. Iya bid'ah lebih baik daripada kebenaran untuk ukhuwah. Iya, ya. nah. <laughs> itu ukhuwah seperti itu, ukhuwah nisbi, ukhuwah yang semu, ya. Karena Nabi sudah mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Orang hidup seperti aku nanti akan melihat perselisihan sangat banyak. Ya, bagaimana kita bisa berukhuwah dengan perselisihan yang ada? Bahkan dalam hadis yang maknanya kalau saudaramu punya kesalahan dibiarkan, Kemudian kamu tetap beruhwa-uhwa, itu pengkhianatan sebenarnya. Ya, itu pengkhianatan. Maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, justru kalau kita uh, bersaudara harus kita saling menasihati. Tentunya ketika kita mengatakan itu bid'ah, memberikan nasihat kepada orang semua ada dawabit, ada batasan, ada aturannya. Ya, yang bermuara pada hakikatnya semuanya bermuara bagaimana kepada kebaikan, kepada maslahah, ya kita pun juga, ketika mengatakan demikian juga tidak sembarangan tidak sembarangan me membid'ahkan orang tidak sembarangan mengatakan demi eh, perkara uh, subita mengatakan orang itu begini tidak semua harus ada dengan ilmu ya kemudian yang kedua apa dari apa maaf lupa maaf, maaf. Uh, eh, bagaimana ketika dipaksa bagaimanakah kita yeah. menghindarinya silakan ya ya dipaksa itu seperti apa? Dipaksa itu adalah harus kehilangan nyawa dan kehilangan anggota badan itu namanya dipaksa sehingga yang masuk ke dalam ampunan innallaha tajawaza li hurmati al khata wa nisya ma alaih ya bahwa Allah mengampuni umatku karena lupa ya kesalahan tidak sengaja dan lupa dan terpaksa maka di pasal seperti itu tidak tidak ada pasal sampai di seperti itu maka cara menghindarinya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat yang sering kita dengarkan bersama mudoroh dan mudahanah ya sikap mudoroh itu sikap lembut yang tidak sampai mengorbankan agama itu yang terpuji adapun mudahanah itu sikap lembut yang mengorbankan agama ya, takut rusak kerusak ya. kemudian dia mudahanah itu toleransi ya kemudian sampai mengorbankan agama. Dan Nabi sudah ditegur, wadzur, atau hidun, mereka juga mau mudahana, kalau kamu mudahana, ya itu bermain agama maka ketika Nabi diajak untuk menyembah Tuhan mereka setahun ya dan mereka mau menyembah Tuhan Nabi setahun turun surat kuliah ya kafirun sampai akhir ayat maka caranya adalah ya itu kita tetap berbuat baik ya kalau memang itu kemaslahatan di sana karena tegas dan al-hajar wa salis itu kembali kepada kemaslahatannya Demikian Umar, wallahu a'lam. Naam, Ustaz. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.